Semuanya dipaksa. Harus jadi begini, harus jadi begitu. Yang akhirnya semua apa yang dilakukan oleh manusia adalah ketaatan. Karena semuanya merupakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti semuanya adalah ketaatan kata mereka. Kita lihat ucapan syarih وهو Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah fa in فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها kalau ada yang berkata, tidaklah pada hamba ada hak sedikit pun juga. Karena tidak punya, hamba tidak punya hak apapun. Fil, maka perlu dijawab pada orang model seperti ini. Ada huwal jabr al batin. Itu pemikiran jabr yang batin. Pemikiran jabriyah yang batilah. الذي لا يمكن صاحبه التخلص min هذا maqam الضيق yaitu yang menganggap bahwa sahibuhu pelakunya tidak bisa menghindari maqam tersebut, tempat tersebut, ad yang sempit tersebut. Wal qadari al-munkir akrab ila takhallus minhu min al-jabri. Sungguh al-qadari yang mengingkari takdir itu lebih dekat. Lebih dekat untuk bisa menyelamatkan daripada Jabri. Yani Qadariyah masih lebih ringan jika dibandingkan dengan Jabriyah. Qadariyah karena menganggap bahwasanya takdir itu tidak ada, maka dia berupaya berusaha untuk taat, berusaha untuk meninggalkan yang haram, berusaha untuk mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Lihat, ini kaderia Padahal pemikirannya pemikiran kufur, mengingkari takdir. Tetapi untuk masalah-masalah yang seperti itu, masalah usaha, mereka bagus. Masih baik. Kalau dibandingkan dengan Jabri, walaupun kedua-duanya jelek, jangan lupa. Kedua-duanya sesat. Tetapi Qadariyah lebih ringan daripada Jabriyah. Karena Jabriyah menyatakan tidak mungkin manusia akan selamat dari apa yang dikehendaki oleh Allah, maka berarti orang itu harus begitu. Mau tidak mau harus begitu, sehingga mereka semua menganggap semua ketaatan. Berbuat baik, taat, berbuat jelek, taat. Berbuat taat, taat, berbuat maksiat pun taat. Berjihad visabilillah, taat, membunuh seorang mukmin juga taat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan pada puncaknya iman juga taat, kekafiran juga taat. Ini sungguh lebih kafir daripada qadariyah. Wahlu sunnati al bain al qadariyah wal jabriyah as'adu bitakhallus min fariqain. Adapun ahlu sunnah wal jamaah Al-mutawassitun yang mereka itu berada di tengah-tengah antara Jabriyah dan Qadariyah. Maka mereka as'adun nas bitakhallus min fariqain. Mereka adalah sebahagia-bahagia manusia dengan keselamatan dari dua aliran sesat. Ahli sunnah selamat dari dua penyimpangan. Ekstrim yang ke kiri dan ekstrim yang ke kanan, ahli sunnah selamat. Mereka berada di tengah-tengah di jalan yang lurus. Ringkasnya Qadariyah mengingkari takdir. Maka sesatlah mereka. Jabriyah beriman kepada takdir. Tapi menafikan usaha. Menafikan ikhtiar. Dan menafikan syariat secara sempurna. Ditolak seluruhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un maka menyimpang pula dia. Yang satu menyimpang ke kanan, yang satu menyimpang ke kiri. Maka ahlu sunnah berada tengah-tengah. Beriman kepada takdir, tetapi juga menerima syariat. Beriman pada qadha wal qadar, tetapi juga berupaya dan berusaha sungguh-sungguh. Dan mereka memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasha'una illa an yasha'allah. Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali di dalam kehendak Allah. Maka kita punya kehendak. Dengan ayat ini maknanya kita punya kehendak. Wa ma tasyauna tidaklah kalian berkehendak kecuali di dalam kehendak Allah. Diagramnya kalau digambarkan lingkaran kecil dalam lingkaran besar. Lingkaran kecil itulah masyiatukum, masyiatuna, masyiatun nas, kehendak manusia. Tetapi di dalam lingkaran besar, yaitu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan kalian berusaha. Silahkan kalian berkehendak. Silahkan kalian berupaya, berupaya, berupaya. Tetapi nggak akan lepas dari takdir Allah. Kok bisa? Bisa bagi Allah. Bisa bagi Allah karena al-qadaru qudratullah kata Imam Ahmad. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu adalah kekuasaan Allah. Yang namanya takdir itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala Maha bisa Maha kuasa. Kalian berkehendak, kalian bisa memilih dan Allah katakan wahadaina najdain, kami berikan pada kalian dua jalan, silahkan pilih. Tetapi pilihan-pilihan kalian gak akan lepas dari apa yang sudah Allah ketahui. Apa yang sudah Allah ketahui, Allah catat. Apa yang Allah catat itulah yang dikatakan lauhul mahfud. Dan itulah yang dikatakan qadar. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Fa in qila, kalau dikatakan lagi, kaifa yata'atta an-nadam wa taubah ma'a syuhudil hikmah fit taqdim wa ma'a syuhudil qayyumiyah wal masyiatin nafidah. Kalau ada yang protes lagi, bagaimana diperlukan taubat dan penyesalan. Ini ngapain kita taubat, ngapain kita nyesal dengan perbuatan jelek, dengan perbuatan dosa. Kalau ternyata ada hikmahnya. Lihat pertanyaan orang bodoh. Pertanyaan ahlul hawa. Maka dibantah oleh beliau, oleh penulis Syekh Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Kalau ada yang berkata Kenapa? Apa perlunya nadam, penyesalan? Apa perlunya taubat? Ma'asyuhudil hikmah. Kalau ternyata ada hikmahnya. Kalau ternyata dalam takdir-takdir seluruhnya ada hikmah-hikmah di balik itu. Wa ma'asyuhudil qayyumiyah wal masyiatin nafidah. Dengan keberadaan qayyumiyahnya Allah. Kesendirian Allah dalam menentukan segala sesuatu. Itu qayyumiyah. Wal masyiatun nafidah. Dengan adanya kehendak Allah yang pasti terjadi Ngapain kita taubat? Ngapain kita nyesel? Qila, kita katakan. Hadha huwa alladhi awqa'a man 'amiyat basaratuhu fi syuhudil amri. Aghal ala ghairi ma huwa alaih. Inilah eh, yang terjadi pada orang-orang yang Allah butakan mata hatinya. Walaupun mata di kepalanya melihat tetapi mata hatinya buta dia. Alladhi di man 'amiyat basiratuhu fi syuhudil amr. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang Allah butakan hatinya. Nggak bisa menyaksikan perkara-perkara dengan jelas. Bahkan menyaksikan dengan ala ghairi ma huwa alaih. Ala ghairi ma huwa alaih. Tidak sesuai dengan aslinya. Apa kalian katakan? Kalau ada seorang punya mata, tapi nggak bisa lihat sesuai dengan aslinya. Aslinya begini, terlihatnya begitu. Aslinya begitu, terlihatnya begini. Apa itu kira-kira? Ya. Disebut apa itu? Juling? Hah? Atau rabun? Atau apa lagi? Semua kelemahan-kelemahan itu. Ternyata pada mata hati pun sama. Ada beberapa manusia yang pandangan hatinya nggak bisa melihat dengan jelas, laisa ma huwa alaih, tidak sesuai dengan apa yang ada. Yang harusnya dilihat seperti ini, dia dilihat berbeda. Berarti mereka adalah orang-orang yang salah lihat karena mata hatinya juling atau buta. Faraatil kal af'ali ta'atun. Akhirnya mereka melihat bahwa perbuatan-perbuatan manusia dalam bentuk kemaksiatan, dosa-dosa dianggap sebagai ketaatan. Dianggap sebagai perbuatan baik. Tidak perlu taubat, nggak perlu nyesal katanya. Kan dengan adanya e, penjahat, jadi polisi dapat dapat kerjaan. Berarti saya berbuat baik dong. Wallah ma'amiyat atau manamiyat amiyat Inilah orang yang buta mata hatinya. Silakan tanyakan pada seluruh manusia. Awam nas, awamnya manusia. Tanyakan pencuri, perampok itu jahat atau baik? Nih semua akan menjawab jahat, jelek. Ya. Mungkin pencurinya ketika ditanya juga sama, jelek. Ya. Perampok yang dipanggil, perampok itu baik apa jelek sih? Pasti jawabnya, ya jelek sih jelek. Ya. Tapi, nah. tetapi ada satu makhluk dari jenis manusia, min jinsikum, tetapi menyatakan tidak. Merampok itu perbuatan ketaatan pada Allah Ta'ala. Apa kita katakan orang ini? Buta. Orang ini buta, loh tapi saya bisa melihat matanya. Iya mata kepalamu dalam keadaan bisa melihat, tapi mata hatimu buta, nggak bisa melihat apa yang nyata terjadi di hadapan kamu. Inilah Jabriyah. Jabriyah yang melihat bahwa kemaksiatan-kemaksiatan sebagai ketaatan. Limuafakatihi fiha al masyiat wal qadar. Katanya karena mencocoki kehendak Allah secara takdir. Mencocoki ketentuan Allah secara takdir berarti taat kata mereka. Wa qala in asaitu amrahu faqad ata'tu iradatahu. Wa fi dzalika qil. Kata mereka, kalaupun saya bermaksiat menentang perintahnya, tetapi aku mencocoki kehendaknya. Lihat bahasanya Jabriyah. Ya. Kalaupun aku menentang syariatnya, tetapi toh aku mencocoki kehendaknya. Allah pengen begini, aku begitu. Cocok. Maka aku mencocoki kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diucapkan dalam bentuk syair-syair oleh mereka. Asbahtumun failan lima يختاره minni fa'fi'li kulluhu taatu. Aku menjadi orang yang mengerjakan semua yang dikehendakinya. Semua yang dipilihnya. Yang dipilihnya. Minni dariku. Fafi'li kulluhu ta'atu. Maka perbuatanku seluruhnya ketaatan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sampai tokoh terbesar mereka. Jabriyah mendapati istrinya berzina dengan budaknya. Marah dia. Ha, fitrahnya muncul. Fitrahnya muncul. Yang dia menyatakan bahwa ini kejelekan, kejahatan. Marah dia, ambil cabuknya, dicabuk budaknya. Budaknya menjerit sambil menyatakan, Wahai tuanku, apakah engkau lupa dengan madhabmu? Istrinya juga dicambuk, juga menyatakan kepada suaminya, Wahai suamiku, apakah engkau lupa dengan ucapanmu? Ini adalah takdir yang tidak bisa kami hindari. Ini adalah takdir yang semua kami dan kamu nggak bisa menghindarinya. Dan ini semua adalah ketaatan pada Allah. Ketaatan pada kehendak Allah. Mencocoki apa yang Allah maukan. Kenapa kamu marah? Suaminya, tuannya si budak tadi kemudian menyesal. Astagfirullah, saya lupa. Dikatakan oleh istrinya, Araja'ta ila qawli ibn Abbas wa ibn Mas'ud. Apakah kamu sudah kembali ke madhabnya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud? Dua sahabat radhiyallahu taala anhum. Dua sahabat yang mulia. Apakah kau kembali kepada madhabnya mereka para sahabat? Dia menyesal. Aku lupa. Aku lupa. Astagfirullah. Engkau tidak salah. Engkau tidak salah. Wallah. Orang yang ajhal nas adalah ini. Ajhal nas sebodoh mana manusia dungu bisa dibodohi oleh istrinya dan budaknya. Bisa ditipu, dipermainkan oleh bawahan-bawahannya karena manhajnya yang batil, manhaj jabriyah. Dengan kalimat asbahtu munfa'ilan lima yakhtaruhu minni fafi'li kullu ta'atu. Aku melakukan semua yang Allah kehendaki. Maka perbuatanku seluruhnya adalah ketaatan, kata mereka wa haula'i a'mal khalq basair. Mereka adalah sebuta-buta makhluk pandangan matanya atau pandangan hatinya. Wa ajhaluhum billahi wa ahkamihi ad-diniyah wal kauniyah dan mereka merupakan sebodoh-bodoh manusia. Yang paling bodoh tentang Allah, yang paling bodoh tentang hukum-hukumnya, yang paling bodoh tentang agamanya, bahkan yang paling bodoh tentang apa yang terjadi di alamnya, yang di alam Allah ini, di, dunia ini. Al-Kauniyah adalah hukum-hukum yang terjadi di dunia dengan sunnatullah. Yang mereka-mereka biasa ucapkan hukum alam, tapi kita ahlu sunnah menyatakan itu bukan hukum alam. Hukum Allah subhanahu ta'ala, Al-Kauniyah. Hukum Allah, Al-Kauniyah atau lebih dikenal dengan sunnatullah walan tajid sunnatillahi tabdila itu sunnah kebiasaan yang Allah takdirkan di muka bumi yang tidak akan kau dapati sunnah itu berubah ya maka perlu dijelaskan bahwa yang namanya taat adalah mencocoki perintah Allah secara syar'i. Saya ulangi. Yang namanya taat adalah mencocoki kehendak Allah secara syar'i ad-dini. Secara agama, secara syar'i. Secara hukum-hukum syariat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau mencocoki itu baru dikata kata La muwafaqatul qadari wal masyiah. Bukan yang mencocoki takdir. Kalau urusan takdir urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan besok. Kita nggak akan tahu apa yang ditakdirkan sore nanti. Kita nggak mengerti apakah kita nanti ditakdirkan sebagai ahli jannah atau ahli nar. Nasallahu salamu afiyah. Kita nggak tahu. Kita masih hidup. Masih mungkin berbolak-balik. Kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan besok. Maka ikhwan ibn azakumullah, kalau untuk masalah takdir kita tidak tahu, kalian tidak tahu dan seluruh manusia tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu kemudian menyatakan saya taat sengaja mencocoki kehendak Allah? Loh, emang tahu kehendak Allah apa? Karena ibn azakumullah seorang muslimin Maka yang namanya taat bukan mencocoki kehendak takdir. Tetapi yang namanya taat mencocoki kehendak syariat. Berarti kita mendapatkan dua kehendak. Catat dan ingat baik-baik. Iradah syariah dan iradah qadariyah. Ada dua kehendak. Kehendak secara syariat dan kehendak secara takdir. Allati yahummuna, allati tahummuna yang berkait dengan kita, yang kita diperintahkan untuk mentahatinya, untuk tunduk kepadanya, untuk terikat dengannya, adalah kehendak syariat yang kita bisa baca dalam Al-Quran. Ini halal atau haram, ini diperintahkan, ini dilarang, ini wajib, ini mustahab, ini anjuran, ini makruh, ini haram. Kita bisa tahu. Dan bisa berupaya untuk mencocokinya. Maka siapa yang mencocokinya dia taat, dan siapa yang tidak mencocokinya dia bermaksiat. Adapun iradah qadariyah, adapun kehendak Allah dalam masalah takdir, ini adalah rahasia Allah swt. wa Rahasia Allah yang di dalam mafatihil ghaib. Di dalam kunci-kunci kegaiban Allah yang tidak ditunjukkan pada siapapun. Alimul ghaib pala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang alimul ghaib dan tidak menampakkan kegaibannya pada siapapun. Sehingga satu orang pun di dunia ini gak akan ada yang tahu takdirnya dia besok apa. Loh tapi kan rencana punya iya. Rencana punya. Tetapi apakah berhasil atau tidak berhasil? Apakah 100% berhasil atau 50%? Apakah dia gagal total atau gagal sebagian? Wallahu ta'ala a'lam dan nahnu la na'lam. Allah yang maha tahu dan kita tidak tahu. Bagaimana mungkin kita berupaya mencocoki takdir? Kamu diam saja mencocoki takdir. Gak perlu ada usaha apapun ya. Sehingga bukan itu yang dibahas. Tetapi yang dibahas adalah bagaimana kita mencocoki syariat yang Allah sudah turunkan secara lengkap al yauma akmatu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Walau kana muwafaqatul qadari ta'ah lakana iblis min a'zamil muti'ina lahu. Kalau saja mencocoki takdir itu taat, maka iblis sebesar-besar makhluk yang taat. Karena mencocoki takdir. Walakana kaum Nuh, wahud, wasaleh, walut, wa kaum Fir'aun, kulluhum muti'in. Kalau mencocoki takdir itu taat, berarti seluruh mereka-mereka kaum-kaum yang diazab seperti kaum Nuh yang ditenggelamkan. Seperti kaum Hud yang dibantai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang melengking yang memekakkan telinga-telinga mereka dan juga kaum saleh yang Allah hujani mereka dengan batu yang diberi oleh Allah angin dingin padanya walut kaum lut yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya negerinya kemudian Allah hempaskan dengan dibalik wa ja'ala 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim matara kemudian dihujani Allah dengan hujan batu maka itu sejelek-jelek hujan atas mereka berarti mereka semua dalam keadaan taat <laughs> karena mencocoki takdir Allah wa qaum fir'aun dan juga kaum fir'aun yang ditenggelamkan di laut merah Berarti juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menentang Nabi Musa, taat. Menentang Nabi Hud, taat. Menentang Nabi Saleh, taat. Menentang nabi-nabi dari para anbiya dan para rasul merupakan ketaatan. Wahada ghayatul jahli. Ini adalah puncak kebodohan. Setinggi-tinggi kebodohan. Lihat Qadariyah. Yang dikatakan akbah lebih buruk, lebih jelek daripada Qadariyah. Qadariyah sudah sesat. Sudah merupakan perkara kesesatan yang sampai para sahabat berlepas diri. Dan Abdullah bin Umar menyatakan, sampaikan pada mereka, Qadariyah, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, Allah nggak akan menerimanya hatta yu'minu bil qadar sampai mereka mau beriman kepada takdir sampaikan pada mereka aku bersumpah Sungguh bersumpah dengan nama Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengan namanya. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Ini baru Qadariyah. Bagaimana dengan Jabriyah yang lebih parah dari itu? Lakin syahid syahidal abd ajza nafsihi. Tetapi kalau seorang hamba menyaksikan kelemahan dirinya wa nufudal aqdari fihi dan kemudian terjadi takdir-takdir pada dirinya wa kamal faqrihi ila rabbih wa adam istighnaihi dan juga melihat betapa butuhnya dia kepada Rabbnya wa adam istighnaihi dan tidak merasa cukup an ismatihi wa hifdhihi tarfata'in tidak merasa cukup tanpa bantuan Allah, tanpa perlindungan Allah. ini selalu dalam keadaan merasa butuh, nggak bisa lepas dari bantuan Allah, penjagaan Allah, terfatain sekejap mata pun. Karena billahi fi hadil hal la binafsihi maka ini adalah billahi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu la binafsihi bukan karena dirinya dzanbi minhu la yata'atta fi hadhil hal albatta maka munculnya dosa dari dia la yata'atta enggak mungkin terjadi dalam keadaan seperti itu jadi dalam keadaan seorang hamba merasa dengan imannya kepada takdir merasa berarti kita ini lemah Walaupun berusaha, kalau Allah takdirkan gagal, akan gagal. Walaupun saya ingin belajar, ingin menjadi alim, tapi kalau takdirkan gagal, saya gagal. Ini sesungguhnya adalah benar. Keyakinan yang benar. Yang membawa dia meratap di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, di samping usahanya juga meratap. Ya Allah, kabulkanlah harapanku, berikan taufik, Ya Allah berikan kepada aku takdir-takdir yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Ini hikmah dari beriman pada takdir. Yaitu seorang tidak merasa sombong. Seorang tidak merasa takabur. Tidak merasa dirinya pasti berhasil dengan usaha saya. Tidak. Tetapi berpikir, saya berusaha. Tetapi tetap Allah yang menakdirkan nantinya. Allah yang menentukan. Maka dia merasa ajza nafsihi. Berarti diri saya lemah. Berarti kekuasaan Allah, takdir Allah di atas saya. Dan berarti saya butuh kepada Allah. Dan berarti saya nggak akan bisa lepas dari Allah. Nggak akan bisa kita tanpa bantuan Allah. Nggak akan bisa kita tanpa dukungan dari Allah. Dan inilah mukmin sadik. Inilah seorang yang beriman yang sebenar-benar lihat ya. hikmah dari beriman pada takdir. Ya. Jangan menyatakan saya sudah berusaha, saya sudah berupaya, pasti berhasil. Ya. tidak. Allah katakan tentang masalah takdir atau hikmah dalam masalah takdir, hatta la ta'saw. Ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian jangan putus asa dari apa yang luput dari kamu dan jangan terlampau gembira dengan apa yang kamu dapatkan. Berupaya berupaya berhasil. Tidak sombong. Tidak menyatakan seperti Korun ketika dia menjadi kaya raya yang gudang-gudang harta perbendaharaannya kalau kuncinya dikumpulkan ini kuncinya saja bukan gudangnya. Itu nggak akan bisa dipikul oleh sekian banyak orang karena beratnya karena banyaknya. Apa kata Korun? Hada min ilmin indi. Ini karena ilmuku. Karena kehebatanku dalam berbisnis. Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkannya dalam sekejap. Menghilangkannya dalam sekejap. Tiba-tiba tenggelam. Korun dan hartanya seluruhnya ke dalam bumi. Selesai. Tidak lagi disebut-sebut. Dan hilang hartanya. Sehingga kalau ada orang yang menemu harta dalam tanah bilangnya harta karun. Padahal korun di mana, dia dapat di mana. Kenapa? Korun seperti itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Contoh, seorang yang tidak beriman kepada takdir sombong. Kamu bisa hafal Quran, masya Allah. Kamu bisa hafal kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kamu bisa menghafal hadis sekian banyaknya. Jangan sombong. Jangan menyatakan, ah berarti saya hebat, berarti saya, berarti saya. Jangan. Hmm, ucapkan, berarti Allah sayang. Berarti Allah memberikan. Berarti Allah maha pengasih. Begitu. Dan ucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Perhatikan kalimat ini. Dari Syekh rahimahullah. Ida syahidal abdu ajza nafsihi. Kalau seorang merasa berarti saya ini lemah. Karena kehendak saya di bawah kehendak Allah. Iya, betul. Berarti kita di bawah kekuasaan dan takdir dari Allah. Iya, benar. Wa kamal fakri berarti saya sangat butuh kepada Allah. Naam, itu yang hak. Berarti saya nggak akan bisa lepas dari bantuan Allah, pertolongan Allah, penjagaan Allah. Terfatain sekejap mata pun. Iya, karena billahi fi hadhil hala bi nafsihi. Fawqu'ud bimin minhu la yata'atta fi hadhil hal. Maka terjadinya dosa bagi orang ini sangat sulit sekali. Hampir-hampir nggak akan mungkin terjadi dosa pada dia. <clears throat> Kenapa? Karena dia sangat berharap pada Allah, sangat bergantung pada Allah, dan sangat merasa kalau Allah akan kehendaki saya dengan kejelekan, Allah katakan kun, yakun. Fayakun. Allah katakan kun jadilah, maka jadilah. Hancurlah saya, binasalah saya. Maka saya harus bergantung pada Allah. Berarti saya harus meratap meminta pada Allah. Dan berarti saya harus tunduk setunduk-tunduknya pada Allah SWT. Ini hikmah. Beriman pada takdir. Sehingga dia menjadi seorang yang saleh sesaleh salehnya. Menjadi beriman setinggi-tingginya. Menjadi orang yang takut pada Allah dengan sangat takutnya. Dan menjadi orang yang berharap kepada Allah setinggi-tinggi harapan. Orang yang seperti ini apakah akan berbuat dosa? Tidak. Rasulullah SAW orangnya yang seperti ini, yang paling sempurnanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gak akan kemudian berbuat dosa. Fa inna alaihi husnan hasina. Karena dia punya benteng yang kokoh. Husn adalah benteng. Hasinan sangat benteng. Benteng yang sangat benteng maksudnya benteng yang sangat kokoh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, "Fabi yasma wa bi yubsir wa bi yabtish yamshi." Maka denganku kata Allah dia mendengar, denganku dia melihat, denganku dia memukul dengan tangannya, menggerakkan tangannya, wa bi yamshi dan denganku dia berjalan. Di dalam hadis yang panjang yaitu hadis tentang waliullah yang Allah katakan kata Rasulullah SAW Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang mengganggu dan menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Tidak ada seorang hamba pun yang mengerjakan sesuatu yang paling aku cintai lebih daripada apa yang aku wajibkan pada mereka. Dan kemudian dia menambahnya dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu. Hingga aku cinta kepadanya. Dan kalau aku cinta kepadanya, maka aku menjadi matanya yang dia melihat dengannya, menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya, menjadi tangannya yang dia bergerak dengannya, menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannah, wala in sta'adani la'u'idannah, kalau dia minta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, mesti akan aku lindungi. Ini waliullah. Kenapa dikaitkan dengan Allah? Mendengar dengan Allah, melihat dengan Allah, tangannya bergerak dengan Allah. Semuanya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya taufik? Taufik dari kata waffaqa, yuwaffiqu taufiqan, itu maknanya kalau lugatan secara bahasa artinya kecocokan. Cocok. Hada wafak hada. Ini mencocoki ini. Anak wafak, Saya cocok. Dengan pendapatmu. Anak di kalami. Ini wafaqa wafat taufiq. Lugatan secara lugah. Tetapi istilah yang ada dalam Quran wa sunnah ketika berbicara taufiq. wafakukumullah Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Artinya cocok antara rencanamu dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau rencanamu nggak cocok dengan apa yang Allah takdirkan, apa maknanya? Gagal. Iya kan? Saya pengen begini, saya pengen begitu, saya pengen begini. Ya. Bismillah, melangkah. Ya. Tapi apa yang kau rencanakan nggak cocok dengan apa yang Allah maukan. Apa ini? Ya pasti gagal. Karena yang akan terjadi pasti kehendak Allah. Ternyata kehendak Allah tidak cocok dengan rencanamu. Berarti gagal. Apa maknanya berarti hadis tadi? Berarti makna hadis tadi orang tadi Masya Allah waliyun min awliya illah yang Allah cintai dia, yang dekat dengan Allah, yang kalau dia berkehendak cocok dengan kehendak Allah. Kalau dia melihat cocok dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau dia mendengar juga cocok semuanya mendapatkan taufik, muwafaq. Ulama yang Masya Allah terkenal dari sisi ininya dijuluki al muwafaq dijuluki al-muwaffaq seperti Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Kenapa? Karena dilihat apa yang direncanakan selalu tepat, tepat, berhasil, berhasil. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika menyatakan, Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashrah. Sungguh aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa sepuluh orang pun. Tepat atau tidak tepat? Tepat. Ya, subhanallah. Waliyun min awliya illa. Tepat tidak tersisa 10 orang pun. Yang tersisa cuma 9 orang. Dan ini ucapan Rasulullah SAW juga memberitakan. Bahwa sungguhnya Allah taala memiliki wali-wali, memiliki orang yang terdekat dengannya, memiliki seseorang yang dicintainya. Ida aksama ala Allah la abarrah. Kalau bersumpah dengan nama Allah, mesti tepat. Sungguh, aku akan ginikan mereka. Terjadi. Sungguh aku akan berupaya untuk beginikan, beginikan, beginikan. Terjadi persis seperti direncanakan. Bukan dia adalah seorang yang bisa menakdirkan, bukan. Juga bukan dia alimul ghaib pasti terjadi tidak. Tetapi dia adalah orang yang merencanakan. Tetapi rencananya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecocokan dan Allah menakdirkan apa yang diinginkannya. Allah menakdirkan apa yang dikehendakinya, maka itulah yang dikatakan taufik kalau seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akan mendapatkan apa yang direncanakannya kalau mendapatkan taufik. Kalau tidak mendapatkan taufik, naudzubillah, selalu gagal. Pengen ini nggak dapat, pengen itu malah gagal, pengen demikian malah sebaliknya. Naudzubillah min dalik. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Fala yutasawwar minhu addan. Orang yang seperti ini, yang digambarkan tadi waliyun min auliyaillah yang mendapatkan taufik pada semua anggota tubuhnya matanya kakinya tangannya semuanya mendapatkan taufik la yutasawwar min dan fi hadhil halah tidak tergambarkan sama sekali kalau orang ini akan berbuat dosa iya kan karena berarti tidak cocok dengan kehendak Allah tidak mendapatkan taufik فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس kalau hajaba an hadhil mashhad kalau seorang terhalang dari persaksian yang seperti ini artinya melupakan takdir lupa kalau dirinya itu lemah bahwa kehendaknya dikuasai kehendak Allah kalau dia lupa masalah ini baqiya binafsih yang tersisa hanya dirinya. Allah tidak memberikan taufik. Istaula alaihi hukman nafs, maka yang menguasai dirinya hanya kemauan dirinya. Yang menguasai dirinya hanya hawa nafsunya, kemauan dirinya. Fahunalika nusibat alaihi syubak wal isyraq. Maka di sanalah dia ditimpa berbagai macam jejaring-jejaring syaitan wal asyra kesyirikan-kesyirikan wal uslat alaihi sayyadun dan berbagai macam sayyad akan datang kepadanya memancingnya. Oh sayyad yang biasa menjaring ikan itu sayyadun. Siapa sayyadun yang akan menjaring mereka? Manusia-manusia yang lepas dari Allah. Syaitan dan anak buahnya. Haulai sayyadun. Mereka lah sayyadun. Sayyad itu dalam keadaan dia bisa bermakna berburu. Kalau yang dikejar-kejarnya adalah yang di daratan, berburu. Kalau yang dicarinya ada di lautan, jadi nelayan. Maknanya sama-sama sayyad. Dari kata sayyid, berburu. Maka berburu ikan dengan berburu. Binatang-binatang di hutan itu sama. Kalimatnya sad. Qanibina Ursilat alaihi sayyadun. Maka akhirnya digerakkan, diarahkan pada mereka semuanya sayyadun. Fa'idan tafa'anhu dababu dhalikal wujud at-tabi'i. Fahunalika yahduruhun nadam. Wattaubah. Kalau intafa'anhu. Kalau ketika dia lepas tadi, mulai menyerang segala macam musuh-musuh Allah. Dari kalangan syaitan dan anak buahnya, dari manusia dan jin. Semuanya mendekat. Kalau sadar, pasti dia menyesal. Pasti dia akan taubat. Di sini terjawab pertanyaan tadi. Masih ingat pertanyaannya? Untuk apa menyesal? Untuk apa taubat? Lihat, padahal dia beriman pada takdir, tapi tetap dalam keadaan dia menyesal. Ketika dia merasa jauh dari Allah. Kok sekarang saya jauh dari Allah? Kok sekarang saya mendekat mereka wa mereka, bulan wa bulan, Dia berani menakwilkan ayat-ayat Berani dia menyelewengkan amanah ketika meringkas tafsir Ibnu Katsir, dia mentakwil. Padahal Ibnu Katsir tidak mentakwil. Dibantu oleh para ulama. Mulai agak jauh. Maka sayyadun berdatangan. Dipancing oleh mereka, diundang oleh mereka, diundang dari sana, diundang. Semuanya ahlul balal. Yang undangnya. Begitu dia melihat ini yang bersamaku semuanya. Orang-orang kuburiyun, mubtadi umbal, ahlul bid'ah, sedih dia, nangis dia. Salah saya, saya salah. Kalau kemudian dia menyesal dan kembali kepada apa yang hak. Ini yang dikatakan penyesalan. Ini yang dikatakan taubat. Ini yang dikatakan dengan orang yang beriman pada takdir. Justru mereka yang tawabun selalu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjauh. Menjauh dari agamanya, menjauh dari perintah-perintahnya. Qala dikatakan fa inintafa anhu. Kalau hilang daripadanya, ini hilang daripadanya pikiran-pikiran tadi, pikiran salahnya, pikiran sesatnya. Babab, ini awan yang menutupinya, dalikal wujud tabi'i, fahunalika yahduruhun nadam. Maka di sanalah hadir an-nadam, penyesalan. wataubah taubah, taubat. Wal inabah, kembali pada Allah. Fa innahu kana fil ma'siyati mahjuban bi nafsihi an rabbih. Karena ketika dia bermaksiat, dia dalam keadaan terhalang dari Allah Rabbul Alamin. Terhalang dari Allah artinya tidak mendapatkan taufik. Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma faraqa dhalikal wujud sana fi wujudin akhar wa baqiya bi rabbih la bi nafsih. Ketika keberadaan pikiran sesat tadi hilang, kembali kepada iman pada Allah Subhanahu wa taala dan takdir-takdirnya, kembali merasa bahwa dirinya betul-betul di bawah kekuasaan Allah, bergantung kepada Allah, nggak akan bisa lepas dari Allah saat itu. Dia menjadi wujudun akhar. Dia menjadi sosok orang lain. Orang yang tadi tidak mendapatkan taufik. Orang yang tadi sombong, ujub, bangga diri. Merasa saya, saya, saya. Ketika dia beriman kepada takdir, maka dia merasa ternyata saya itu lemah. Ternyata saya itu sungguh nggak memiliki kekuatan apapun, daya upaya apapun kecuali dengan takdir Allah. Ternyata saya ini betul-betul nggak memiliki apapun. Ya Rabb, Ya Allah, ini du'afa, inna du'afa. Kami orang-orang lemah tanpa bantuanmu. Nahnu fuqara, kami semuanya fakir, butuh kepadamu. Kami semua dalam keadaan bal, tanpa bimbinganmu. Kami semua sesat tanpa bimbinganmu ya Allah, tanpa hidayahmu saat itu. Dia menjadi seorang mukmin sadik yang menyesali kesalahan-kesalahannya kemarin. Kenapa kau saya lepas dari Allah? Kenapa kemudian saya merasa bahwa saya sendiri yang berupaya saya yang dapat, saya yang berupaya saya yang mendapatkan. Ternyata semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. sarmati. Fabaqiya bi rabbih la bi Maka tinggallah dia dalam keadaan tetap merasa bahwa dia selalu dengan Allah, bersama Allah, didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. La bi nafsihi, bisa berjalan sendiri fa in qila kalau dikatakan lagi idza kana al-kufru qadaillahi wa qadarihi wa nahnu ma'muruna an narda biqada'illahi fa kaifa nunkiruhu wa nakrahu dikatakan lagi kalau kekafiran itu dengan takdir Allah dengan keputusan dari Allah dan kita diperintah untuk ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa nunkiruhu wa nakrahu? Maka bagaimana kita membenci kekafiran dan mengingkari kekafiran padahal disuruh untuk ridho dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Fal jawabu an yuqal. Maka jawabannya adalah kita katakan. Pertama, kita tidak diperintah. Untuk ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kita nggak diperintah untuk ridha dengan apa yang Allah takdirkan seluruhnya, apa yang Allah putuskan seluruhnya. Walam yurid walam yarid bidzalika kitabun wala sunnah. Enggak ada riwayatnya dalam kitab maupun dalam sunnah perintah untuk ridho pada seluruh takdir. Nggak ada. La fil kitabi wala fil sunnah. Nggak ada dalam Quran, enggak ada pula dalam sunnah. Bal minal maqdi ma yurda bihi wa minhu ma yuskhat wa yumqat. Bahkan di antara apa-apa yang Allah takdirkan, ada yang kita diperintahkan suruh ridho. Di antara apa yang Allah takdirkan, ada yang kita diperintah untuk benci. Untuk memusuhi, untuk mengingkari. Kama la yarda bihil qadi li aqdiyatihi subhanah. Sebagaimana Allah sendiri yang memutuskan juga tidak ridha kepada kekafiran. Dalam Al-Quran Allah katakan, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya kekafiran. Dan kita diperintah untuk tidak ridha dengan kekafiran. Wa minhu ma yuskhat wa yumqat. Maka di antara takdir berarti ada yang dibenci, ada yang dimusuhi. Di antara yang ditakdirkan oleh Allah, ada yang diperintahkan kita untuk tidak ridho padanya. Bal minal Bahkan di antara keputusan Allah, takdir Allah, ada yang dibenci. Kama anna minal a'yanil maqdiyah ma yaghdab alaihi wa yanqat wa yul'an wa yudam. Sebagaimana al-a'yan al-maqdiyah ma yaghdab alaihi ma yughdab alaihi wa yumqat wa yul'an wa yudam sebagaimana orang-orang a'yan yang telah diputuskan ma yaghdab alaihi ada yang dimurkai ada yang dicerca wa yul'an ada yang dilaknat ada yang yudam Allah menciptakan iblis dan Allah melaknat iblis tidak apa-apa apa masalahnya Allah ingin menciptakan iblis dan Allah benci pada iblis, nggak suka, bahkan Allah melaknat. Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW dan Allah sangat mencintainya. Demikian pula Allah menciptakan keimanan dengan takdirnya dan Allah cinta keimanan dan Allah menakdirkan kekafiran dan Allah benci kekafiran. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Allah menciptakan yang ini, yang dicintainya, dan Allah menciptakan pula yang dibencinya karena hikmah dibalik itu. Berarti pertama, apa jawabannya? Tidak ada dalil yang menyuruh untuk meridhoi segala takdir. Kalau kita ditakdirkan musibah-musibah menimpa kita dan musibahnya duniawi, ingat musibah duniawi ini catatan penting karena musibah ada dua. Musibah duniawi dan musibah yang sifatnya diniyah. Kalau duniawi kita diperintahkan untuk sabar. Idza asabatkum musibatun, idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang sabar, Fabashiril sabirin. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu alladzina idza asabatuhum musibatun Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang kalau ditimpa musibah maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari Allah dan akan kembali pada Allah. Karena masalah dunia la tusawi janaha ba'udah. Enggak nilai sayap nyamuk pun. Nabi SAW yang paling dicintai oleh Allah dalam keadaan mati tidak memiliki apa-apa. Bahkan baju besinya digadaikan. Ini menunjukkan tidak berkait dengan kecintaan Allah. Allah cinta pada Rasul, tapi Rasul tidak kaya. Sedangkan Allah benci pada orang kafir, ada orang kafir yang kaya. Maka kalau musibahnya adalah masalah dunia, kata Allah sabar, terima. Ridolah dengan musibah. Taib sekarang kalau musibahnya dalam agama, apa perintahnya? Pertama diperintah untuk berdoa pada Allah, la taj'al musibatana fi dinina Ya Allah jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Itu pertama. Sebelum terjadinya disuruh untuk berdoa. Jangan timpakan musibah pada kami pada agama kami. Yang kedua, kalau agama kita rusak, menyimpang, sesat itu musibah. Tetapi apa yang diperintahkan? Bukan diperintahkan suruh nerima. Terimalah. Kamu sekarang sudah sesat. Tidak ada. La ayat wala hadis. Nggak ada ayat ataupun hadis. Yang ada adalah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tubuhu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah pada Allah dengan taubatan nasuha. Perintahnya suruh taubat. Suruh menyesal. Suruh kembali kepada jalan yang lurus. Disuruh untuk merubah. Apa maknanya? Maknanya jangan kamu ridho dengan kesesatanmu. Kembalilah ke jalan yang lurus. Jangan kamu terima. Biarlah saya sesat tidak apa-apa. Ya, jangan, nggak ada perintahnya itu. Bedakan musibah dalam agama dan musibah dalam masalah dunia. Kalau terbakar habis rumahmu, sabar. Kalau hilang ludes semua yang kamu miliki, sabar. Bangkrut, kedekut habis, sabar. Keluargamu ternyata kena musibah semuanya, wafat, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Tetapi kalau kamu tiba-tiba berubah jadi sesat, sabar gitu. Sabar kamu sesat nggak apa-apa. Nggak ada. Itu musibah memang, tetapi perintahnya berbeda. Diperintahkan disuruh untuk bertaubat, disuruh kembali. Disuruh untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Fafirru ilallah. Kembali kepada Allah. Jawaban pertama sudah jelas. Gak ada perintah untuk meridhoi segala hal. Nah, yang diperintahkan adalah untuk ridho dengan takdir-takdir dalam bentuk musibah-musibah. duniawiyah, Itu sabar. Terima apa yang Allah takdirkan. Nah, wa yuqalu Jawaban kedua, Huna amrani qada'ullahi wa huwa fi'lun qa'imun bidatillahi ta'ala wa maqdi wa huwa al-maf'ulul munfasal anhu munfasil anhu. Yang kedua, bedakan dulu dua perkara. Huna amran, di sini ada dua perkara yang berbeda yang kamu dan kita harus bedakan. Yang pertama, keputusan Allah yaitu fi'lun qaimun bidatillah yaitu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fi'lun sifatnya fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak Allah yang berkaitan dengan zat Allah. Maka semua keputusan-keputusan Allah pasti adil, pasti hikmah. Apa maknanya? Maknanya kita ridho dengan semua yang Allah takdirkan secara global tetapi sesungguhnya yang kita ridho adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti terpuji dan keputusannya pasti penuh dengan hikmah. Paham? Ini satu sisi. Sehingga kita mengatakan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Misalnya, kalau ada yang terheran-heran Seakan-akan tidak terima. Kenapa kok Abu Talib tidak ditakdirkan beriman? Kenapa kok Abu Talib tidak dikasih hidayah? Ini kan seakan-akan dia tidak ridho dan dalam keadaan begini dan begitu. Protes. Maka jawab dengan sisi pertama ini. Bahwa keputusan Allah ini pasti hikmah, pasti adil, pasti ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Yang semuanya pasti sempurna, pasti terpuji. Dan kita jawab dengan ayat tadi. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya dan Allah tidak zalim. Karena kata Allah, "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Aku tidak akan mendolimi hamba-hamba. Dan juga dijawab dengan ayat Allah yang lain, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Ini kalau kita bicara tentang keputusan Allah, takdir-takdir Allah, maka semua yang Allah takdirkan pasti adil. Baik, sekarang bedakan dengan al-maqdi. Maf'ulnya, objeknya. Al-maqdi, apakah yang kita adalah yang kita saksikan terjadi karena takdir Allah. Wa huwal maf'ulul munfasil anhu, yaitu maf'ul yang terkena dengan takdir Allah tadi kemudian terjadi di hadapan kita. Munfasil anhu, tidak berkait dengan pembicaraan tadi tentang pembicaraan sifat Allah bukan. Al kulluhu khairun wa adlun wa hikmah. Maka kalau itu keputusan Allah, maka semuanya baik, semuanya adil, semuanya hikmah. Narba bihi kulluh, kita ridhoi seluruhnya. Adapun al-maqdi, adapun al-maqdi yang diputuskannya kisman, ada dua macam. Yang diputuskan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk ridho. Dan yang diputuskan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk benci. Iya kan? Yang yang diputuskan dan takdirkan oleh Allah yang ada di muka bumi ini semuanya. Si fulan jadi mukmin, si fulan jadi kafir, si fulan jadi baik, si fulan jadi jelek, si fulan ahli sunnah, si fulan ahli bid'ah. Itu semuanya dan takdir dari Allah dan itu maqdi. Ya. Yang diputuskannya, maf'ulnya. Kita sikapi tergantung perintah. Kesmani ya. ada dua. Ya. Minhu ma yurda di antara keputusan yang Allah takdirkan, ini yani di antara eh, takdir-takdir uh, Allah yang ada di dunia ini kita saksikan, ada yang diridhoi dan kita diperintah untuk ridho Wa minhum dan di sana ada pula yang kita diperintah untuk tidak ridho Seperti kekafiran. Jangan ridho dengan kekafiran. Maka kita berupaya untuk mengingkarinya, menentangnya, berupaya untuk menyeret mereka dari kekafiran kepada keislaman, kepada keimanan, berupaya untuk menjauhkan diri dari kekafiran. Ini karena kita tidak ridho dengan kekufuran tersebut. Dipaham nomor dua. Mafhum atau diulangi secara ringkas. Yang kedua, membedakan antara sifat Allah yang memutuskan dengan keputusan-keputusan. Maka apa yang Allah putuskan seluruhnya pasti adil, pasti hikmah. Bedakan dengan apa yang diputuskannya di dunia ini, yakni hasilnya si fulan jadi begini, si fulan jadi begitu. Kita menyikapinya bagaimana? Bukan menyikapi Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan begini, menakdirkan begini, baik apa jelek. Kalau dari Allah semuanya baik, pasti ada hikmahnya, pasti ada. Tetapi ketika kita menghadapi orang ini kafir, orang ini mukmin, apa kita samakan? Atau kita bedakan? Ya saya ridho, Alhamdulillah. Yang kafir-kafir, yang beriman-beriman. Begitu? Tidak. Kita senang, gembira dengan orang yang beriman. Dan kita sedih, marah, jengkel dengan orang yang sesat, kafir. Dan ini diperintahkan seperti itu. Baik. Yang ketiga. Wa yuqalu Dikatakan yang ketiga. Al-qadha'u lahu wajhan. Bahwa yang namanya keputusan takdir ada dua. Ahaduhuma ta'alluquhu bi Rabbi Ta'ala wa nisbatihi ilaihi. Famin hadal wajhi yurda bihi. Wal wajhu thani ta'alluquhu bil abdi bi nisbatihi ilaihi. Famin hadal wajhi yanqasimu ila ma yurda bihi wa ila ma la yurda bihi. Ini mirip dengan yang tadi. Kalau tadi membedakan antara qadha dengan maqdi, keputusan dan yang diputuskan, keputusan dan yang diputuskan. Sekarang membedakannya yang berkait dengan Allah dan yang kalau dikaitkan dengan hamba. Dikaitkan dengan Allah dengan dikaitkan dengan hamba berbeda. Ya. Ta'alluquhu bi Rabbi Ta'ala kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala wa nisbatuhu ilaihi ya, yang disebabkan kepada Allah maka famin hadal wajhi yurda bihi. Yang demikian maka kita ridhoi. Sehingga setelah kita jengkel marah, ini pada orang-orangnya kita marah kepada si kafir-kafir tadi. Kemudian kita ingat Allah. Tidak kita marah pada Allah. Qadar Allah masyafa. Memang sudah takdir Allah. Kata Allah, la yahzunka alladziina Jangan menyedihkan kamu orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Kefalah ya? Hah? Naam. La yahzunka alladziina yusari'uuna fil kufur. Barakallahu fiik. La yahzunka. Jangan membuat kamu sedih. Orang-orang yang yusari'uuna fil kufur, yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Sudah. Sudah memang takdirkan oleh Allah taala. Masih ingat kisahnya Abu Umama Al-Bahili yang melihat bangkai-bangkai khawarij kepala-kepalanya dijajarkan di tangga Damaskus, tangga masjid Damaskus. Dia melihatnya menangis. Tapi ketika ditanya oleh tabi'inya mengiringinya, Abu Ghalib, kenapa engkau menangis? Justru dia jawabnya dengan kebencian. Kamu tidak lihat ini? Syarrul qatla tahta adimis sama ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Sampai dikatakan syarul khalqi. Sampai dikatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Syarul qatla tahta adimis sama sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dan dikatakan pula kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Benci apa gak benci itu berarti? Benci. Maka Abu Ghalib heran. Ini orang benci. Tapi kenapa pakai sedih? Kalau orang benci kan harusnya nggak sedih, puas gitu kan, rasakan. Dia sedih. Kenapa? Tapi kenapa engkau menangis? Aku sedih. Mereka tadinya muslimin. Mereka tadinya muslimin yang lurus. Bagaimana syaitan menyebabkan mereka sesat sampai menjadi hina seperti ini. Tanfirin azakumullah. Artinya ini sudah memang Allah takdirkan demikian karena memang ada syaitan, ada iblis yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menggoda manusia sampai jadi sesat seperti ini. Innalillahi wa inna raji'un. Sehingga dikatakan di sini. Al-wajhu tsani yang pertama tadi kalau dikaitkan dengan Allah maka semuanya yurdha bihi, semuanya diridhoi. Wal wajhu tsani sisi kedua, ta'alluquhu bil 'abdi, kaitannya dengan hamba wanisbatuhu nisbatuhu ilaihi dan disebutkan kepada hamba famin hadzal wajian qasimu ila ma yurda bihi wa ila ma yurd ma la yurda bihi maka dibagi dua ada yang diridhoi ada yang tidak diridhoi lihat pembagiannya kalau dikaitkan dengan Allah semuanya baik karena kita ini tidak tahu apa yang Allah takdirkan pasti memiliki hikmah pasti memiliki sesuatu di balik itu yang pasti pasti pasti pasti baik. Karena Allah memiliki sifat adil, memiliki sifat hikmah sehingga kita yakini dengan iman bahwa apa yang Allah putuskan, apa yang Allah takdirkan pasti baik. Kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Tetapi kaitannya dengan manusia, ini si fulan berbuat begini, si fulan buat begitu. Kita tahu itu dengan takdir Allah, tetapi karena kaitannya dengan manusia itu, maka ada dua perkara. Ada yang kita diperintah untuk ridho, ada yang kita diperintah untuk tidak ridho. Marah. Santri yang taat, kita senang, ridho. Santri yang melanggar, kita marah. Walaupun dua-duanya takdir Allah, aman nabihi, kita beriman dengannya, karena itu takdir Allah semuanya. Tapi yang ini bikin marah, yang ini bikin ridho. Bahkan ridho dengan kemaksiatan dan kekufuran haram hukumnya. Bahkan ridha dengan kejelekan dan kemaksiatan haram hukumnya. Siapa yang ridha dengan kekufuran, maka mereka lah yang ikut terancam dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apa di antara contohnya? Riwayat tentang penguasa. Kita disuruh sabar menghadapi penguasa yang zalim, yang zalim, yang maksiat, yang begini, yang begitu, yang jauh. Disuruh sabar. Tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat, illa man radhiya wa taba kecuali yang ridho dan mengikuti mereka lah yang akan terancam jadi kita sabar tapi gak ridho benci kita dengan kekufurannya atau dengan dosa-dosanya dengan kedoliman-kedolimannya benci tapi sabar Sabar dalam artian tidak melanggar perintah Rasulullah, tidak memberontak, tidak menghalalkan darah kaum muslimin. Illa man radhiya kecuali kalau dia ridho dengan apa yang dilakukan penguasa. Dia hanya tidak berbuat, tapi dia ridho. Ini yang ikut terkena. Berarti tidak boleh ridho dengan kedoliman-kedoliman. Baik kembali pada ucapan beliau. Mithlu dzalika qatlun nafsi lahu i'tibaran Contohnya bunuh diri. Ada dua i'tibar. Ada dua pandangan. فمن حيث قدره الله وقضى وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به Ini orang bunuh diri. Bagaimana kita menyikapinya? Ridho atau enggak ridho? Ya. Ada dua sisi. Ya, subhanallah. Seorang alim sunni. Sangat jeli dalam memandang sesuatu. Beliau katakan, ada dua sisi. Kalau dari sisi takdir Allah menakdirkan dia mati saat itu. Yang Allah sudah tuliskan, yang Allah sudah kehendaki, yang Allah jadikan kejadian itu sebagai ajalnya, sebagai akhir dari umurnya, maka kita ridho. Maka kita ridho. Keluarganya, bapak ibunya sedih. Ridho. Ridha kenapa? Karena sudah ajal takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa min haitsu sudra al qatil tetapi dari sisi perbuatan si pembunuh diri tadi wa basharahu, wa kasabahu wa aqdama alaihi bi dari sisi dia berbuat dia langsung yang membunuh dirinya, dia yang berupaya supaya dirinya mati, dan dia yang maju ke arah dosa tersebut, bikhtiari dengan pilihannya sendiri, wa'asallah bifi'lihi, yang berarti dia bermaksiat kepada Allah dengan perbuatannya itu, nashatuhu, kita benci. Kenapa? Kenapa nak kau bunuh diri? Kenapa kamu gak ingat itu dosa? Jengkel kita dengan perbuatannya. Tetapi mau apa lagi? Qaddar Allah wa fa'al. Apa yang Allah takdirkan sudah terjadi dan itu adalah apa yang sudah Allah takdirkan dia mati. Maka perbuatannya kita tidak ridho. Perbuatan si pembunuh diri ini kita tidak ridho. Wala narda bihi, kita tidak ridho dengannya. Mafhum. Ya. mudah bisa dipaham. Ya. Wa qawluhu wa ta'ammuq wa nazar fi dzalika dari'atul khudlan. Ya. Ini sudah ya pembahasan lain. Ini melanjutkan dari ucapan matan. Dari ucapan sahibul matan Abu Ja'far At-Tahawi. Wa qawluhu, ini qawlul musannif rahimahullah, wa ta'ammuq wa nazar fi dhalika dari'atul khudlan. Berdalam-dalam dalam masalah itu. Atau memandang dalam masalah itu dengan memakai akalnya sendiri. Itu dari atul khudlan. Membawa kepada kerendahan dan kesesatan. Ila akhirih. Ini akan dibahas insyaAllah pada kajian mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan asakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.